فائدة الخامسة لو كان الإمام سري القراءة Andai kata seorang imam sari al-qiraah bacaannya cepat ala khilafil adah tidak sesuai dengan yang normal bihaitsu lam yudrik al-ma'mumu ma'ahu yang sekiranya tidak mendapatkan makmum ma'ahu bersamanya zamanan waktu yasa'ul fatihata lil mu'tadil yang cukup untuk membaca fatihah lil mu'tadil bagi yang bacaannya normal kama yaqa'u min ba'dil a'immah sebagaimana yang terjadi dari sebagian imam-imam fi salati tarawih dalam salat tarawih kana al-ma'mumu ma'ahu masbuqan fi kulli rak'ah maka makmum bersamanya dianggap masbuk fi kulli rak'atin setiap rakaat fa yaqra al-fatihah maka dia harus membaca fatihah ma amkanahu sebisanya wala yastahilu qablaha bi sunnatin. Dan jangan menyibukkan qablaha sebelumnya bi sunnatin dengan membaca yang sunnah. Wa yarka ma'ahu wujuban. Dan wajib atasnya juga untuk rukuk bersama imamnya li ajli tahsili rakaah untuk mendapatkan satu rakaat. Wa yatahammal anhu al-baki wa yutahammal anhu al-baki dan akan ditanggung untuknya al-bagi sisanya minal fatihati daripada pembacaan fatihah wa yuhsab lahu kullu rakaat dan akan dihitung dianggap baginya kullu rakaat setiap rakaat init ma'anna fi ruku'iha jika dia mendapatkan tumaknina firuku iha dalam setiap rokaatnya ma'al imami bersama imamnya yakinan dengan yakin. Jadi ini pembahasan tentang masbuk dan tentang muafik. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya masbuk adalah ma'mum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Tapi patokannya Fatihah yang normal. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa membaca Fatihah yang normal, tidak cukup waktunya, berarti dia masbuk. Baik itu rokat pertama ataupun rokat yang setelahnya. Mau kedua, ketiga, keempat. Maka bisa jadi setiap rokaat seorang makmum menjadi mas masbuk. Karena mulai berdiri atau mulai takbir kalau rokaat pertama atau ketika berdiri dari sujud kedua kalau dia di rokaat ke dua, ketiga dan selanjutnya. Ya, dihitung dari semenjak itu sampai rukunya imam. Apa waktu itu cukup untuk membaca Fatihah dengan bacaan yang normal? Kalau cukup berarti berarti muah muafik. Dan muafik hukumnya harus membaca Fatihah sempur nah dari awal sampai akhir. Baik imam ruku. Si makmum ini belum selesai fatihahnya. Ataupun kalau selesai ya tidak ada masalah. Misalnya pun imam belum eh, imam ruku, makmum belum selesai bacaan Fatihahnya dan dia muafik, tetap dia harus menyempurnakan. Karena dia muafik, dapat waktu yang cukup untuk membaca Fatihah dengan Fatihah yang normal. Harus meneruskan sampai selesai. Nanti kalau dia selesai sebelum imam bergerak menuju sujud, imam dalam posisi iktidal, dia sudah selesai dan ruku, maka berarti tidak ada muskila, tidak ada masalah. Jelas, artinya sah-sah aja, tidak ada masalah dalam sholatnya. Tapi kalau misalnya dia menyempurnakan fatihah, tidak selesai kecuali setelah imam bergerak menuju sujud, berarti kan ketinggalan dua rukun kan? Rukun ruku dan rukun iktidal. Dan makmum yang ketinggalan dua rukun berarti dianggap bah, batal sholatnya kalau tanpa uzur. Jadi kalau dia belum selesai fatihahnya dan dia muafik dan imam bergerak menuju sujud keluar dari posisi iktidal berarti hukum sholat makmum tersebut gimana? Hah? Batal? Ya tergantung apa ada uzur apa ti? tidak. Kalau dia tidak ada uzur, makmum bergerak menuju sujud tidak ada uzur dia ketinggalan Fatihahnya. Berarti ketika itu dihukumi batal solatnya. Ketika imam bergerak dari posisi tidak maka di saat itu solat makmum tersebut dihukumi batal. Kalau tidak ada uzur. Ya sengaja dia kok bisa ketinggalan Fatihah? Padahal kan dia mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Ketinggalan baca Fatihah bisa jadi karena dia termenung-menung membayang-bayangkan sesuatu yang selain sholatnya. Ya, atau mungkin juga karena dia apa lagi? karena mungkin dia ya malas lagi asik uh, mendengarkan suaranya imam mungkin imam membaca surat tetap dia tidak membaca Fatihah. Ini kan bukan uzur. Ini tidak ada uzur, berarti semuanya bukan uzur. Ya, akhirnya ketika imam mau ruku baru memulai membaca Fatihah. Dan dia tidak akan sempurna Fatihahnya ketika imam bangun dari ruku dan dia dianggap muafik karena dia sebenarnya mendapatkan waktu yang cukup. Nah, karena dia muafik dan dia muafik yang tanpa uzur tadi itu hukumnya. Ketika imam bergerak dari posisi itidal menuju sujud dan dia belum juga selesai dari fatihahnya, belum ruku, maka dihukumi batal sholatnya. Kalau dia selesai fatihahnya dan ruku sebelum imam mulai bergerak untuk sujud, ya berarti hukum sholatnya masih sisa. Kalau ini tanpa tanpa uzur. Kalau dengan uzur, kalau dengan uzur, dia belum selesai juga Fatihahnya. Padahal imam sudah bergerak menuju suhu Tapi dengan uzur. Uzurnya apa contohnya? Ya, kita sudah tahu kemarin sudah bab bab sendiri kan, panjang lebar. Uzur karena lupa membaca Fatihah, uzur karena ragu dari dalam membaca Fatihah, uzur karena dia menunggu saktatul imam, menunggu diamnya i imam setelah fatihahnya imam dia nunggu Karena itu yang sunnah. Ternyata imam tidak tidak diam ya atau dia mungkin juga sibuk membaca yang sunnah doa iftitah ta'awud dikira imam dikira imamnya diam setelah membaca Fatihah ini uzur. Ya, kalau ada uzur maka sudah kita bahas kemarin yaitu dia tidak dianggap batal walaupun ketinggalan dua rukun yang penting jangan ketinggalan tiga rukun tapi tiga rukun tapi yang panjang. Maka tidak dianggap rukun iktidal juga tidak dianggap julus baina sajdaten karena kedua-duanya adalah rukun gosir rukun yang pendek tidak boleh dipanjang dipanjangkan ini hukum muafik tapi sekarang kita berbicara tentang hukum masbuk jadi masbuk tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Dan hukumnya, maka dia harus ruku bersama imam wujuban wajib untuk mendapatkan satu rokaat. Termasuk yang masbuk tadi kita baca, termasuk yang masbuk adalah yang imamnya membaca dengan cepat. Karena imam membaca dengan cepat, padahal bacaan makmum normal, bukan dia tidak normal ya, pelan mungkin. Normal, Cuma makmum imamnya yang baca dengan cepat sehingga si makmum ini tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca sebagaimana yang terjadi di waktu sholat terawih disebutkan tadi. Maka dia berarti mas. Apa hukumnya? Tadi disebutkan hukumnya dia harus rukuk bersama imam. Dan tidak usah meneruskan fatihah. Fatihahnya ditanggung oleh i, imam. Fatihahnya ditanggung oleh imam, dia meneruskan fat, uh, dia langsung ruku dan dia mendapatkan setiap rokaatnya. Dia kalau misalnya terjadi setiap rokaat, maka setiap rokaat dianggap dia mendapatkannya, tidak perlu dia menambah rokaat. rokaat. Dengan catatan, dengan syarat dia mendapatkan ruku bersama imam bitumak ninah dengan tumak ninah yakinan secara secara yakin. Fa'in pak. Bagaimana kalau yang masbuk itu pak? takhallafa. Ya, artinya takhallafa. Sebaliknya taba'a. Ya, tidak mengikuti imam. Ya, li itmamil Fatihah untuk meneruskan bacaan Fatihahnya. Hatta rafa al imamu ra'sahu min ruku sampai imam mengangkat kepalanya dari ruku. Padahal dia masbuk. Dia mestinya harus ruh, ruku, tapi dia tidak berusaha menyempurnakan Fatihahnya. Ya sampai akhirnya imam bangun dari ruku. Au adrakahu fi ruku walam yatma'inna ma'ah. Atau dia mendapatkan imam dalam ruku tapi tidak mendapatkan waktu tumak nina ketika ruku bersama imam. Jadi imam sebentar dia baru ruku imam sudah ya bangun dari rukunya. Qabla irtifaihi an aqalli sebelum bangun an aqallihi an aqalli ruku dari minimal ruku fatathu raka'ah. Ini hukumnya dia akan dianggap ketinggalan satu rokaat. Jadi tidak batal tetap. Jadi kalau masbuk itu meneruskan bacaannya sampai imam bangun dari ruku, si masbuk tadi tidak dihukumi batal sholatnya. Tapi dia dihukumi ketinggalan satu rokaat. Dan dia tidak boleh ruku lagi ketika itu. Harus mengikuti imam. Jadi imam ketika itu itidal dia sudah seakan-akan dia dalam posisi itidal ketika itu dan ketika imam sujud dia juga harus su tidak boleh ru, ruku. Kalau dia ruku maka akan batal salatnya. Ya, wa yati bi raka'atin ba'da salamil imam, kemudian dia menambah satu rakaat ba'da salamil imam setelah salamnya imam. Wa hadza mimma ammat bihil bawah. Dan ini termasuk bala atau musibah yang umum yang terjadi kepada kebanyakan orang di khafaihi ala kathirin karena samarnya hukum ini terhadap orang-orang yang bah, banyak fama yana fama yasaun nasa illa ma nukila anil qalyubi maka tidak bis, tidak me, memberikan keluasan kepada orang-orang kecuali manukila sesuatu yang dinukil daripada Imam Qalyubi min annal muwafiq bahasanya muwafiq itu adalah man adrakal imama fi awalil qiyam yang mendapatkan imam di awal ki yang Mau dia mendapatkan waktu yang cukup atau tidak mendapatkan waktu yang cukup, yang penting di awal kiamnya imam dia sudah sudah ada, sudah bersama imam, maka dia dianggap muafiknya. Misalnya nantinya ketika imam membaca dengan cepat, sehingga dia makmum itu tidak mendapatkan waktu yang cukup, tetap dia dianggap muafik. Jadi kalau dia meneruskan fatihahnya, padahal imam sudah bangun dari ruku, dianggap tidak bah, batal. Menurut Imam siapa? Imam Qurtubi. Kalau yang muktamad hukumnya bah, batal. Ya, kalian harus bisa membedakan antara muafik dengan mas masbuk karena hukumnya ber, berbeda. ilam yudrik qadra zamani Fatihah walaupun dia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Al-Faidah As-Sadisa. Faidah yang keenam. Hukmul masbuk annahu yarka'u ma'al imam wujuban li ajli tahsil rak'ah. Hukum masbuk ialah dia harus rukuk bersama imam li ajli tahsil rak'ah untuk mendapatkan satu rakaat. Idza wajadahu rakian. Kalau dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku' Jadi ketika dia takbir, dia mendapatkan imam dalam keadaan Auraka akibat taharrumi atau imam tersebut ruku setelah dia baru tak takbir. Berarti dia mas. Wal wujub innama huwa li ajri tahsil roka, Keharusan itu, kewajiban itu innama huwa li ajri tahsil roka Itu hanya untuk mendapatkan dianggap dia mendapatkan satu rokaat, Ya, bukan berarti di sini kalau dia tidak melakukannya berdosa. Dia harus ruku bersama imam. Untuk apa? Mendapatkan satu rokaat. Jadi kalau dia tidak ruku tidak berdosa dan juga tidak batal sholatnya, tapi dia tidak dianggap mendapatkan satu rokaat. dan sah sholatnya tetap. Tapi jangan ruku. Ya ini salahnya. Mungkin kebanyakan orang ketika itu dia ruku padahal imam sudah iktidal dan dia masbuk. Itu tidak boleh ketika dia ruku padahal imam sudah iktidal maka hukum imam muamum tersebut sholatnya batal. Ai inatabiyah syartun fitahsiliha. Jadi mengikuti imam dalam ruku ketika itu syartun sebagai syarat fitahsiliha untuk mendapatkan satu rakaat. Falayasam bitarkiha, maka tidak berdosa kalau dia tidak mengikuti imam dalam ruku. Bal yukrah faqat, tapi hanya mak. Failam yarkamahu fatadhu rakaat. Kalau dia tidak ruku bersama imam, fatadhu raka'ah, maka akan ketinggalan satu. Wala tabtul sholatuh dan tidak batal. Illa kecuali Ila tahallafa min ila tahallafa biruknain kecuali kalau dia terlambat dari imam biruknain dengan dua min khairi uzrin tanpa kaan hawal imamu li sujud. Seperti imam sudah bergerak untuk sujud wahwa qaimun padahal makmumnya ketika itu dalam keadaan masih berdiri berarti dia terlambat dari imam dengan dua rukun wa tasqutu anil masbuk al-fatihah dan akan menjadi gugur dari masbuk al-fatihah bacaan fatihah tersebut mulil imam laha anhu karena imam telah menanggung fatih fatihahnya walaysa lahu an yastahila biha dan tidak boleh bagi masbuk untuk menyibukkan dirinya membaca Fatihah. Wain alima annahu yudrikuha. Walaupun sebenarnya dia tahu kalau dia membaca nantinya dia akan mendapatkan imam dalam ruh ruku. Kalau masbuk ruku aja Tidak usah dibaca Fatihahnya. Putus langsung. Walaupun hmm, kayaknya nah cukup. Kalau anda baca cukup untuk mendapatkan cukup untuk mendapatkan pembacaan Fatihah atau mendapatkan imam dalam ruh ruku. Wa yudrikul imam fi ruku. Wa yadma'in ma'ahu fihi dan mendapatkan tumanina bersama imam fihi dalam ruku tersebut. Likauni tihi tatwilahu karena biasanya imam tersebut ya rukunya panjang. Tatwilahu memanjangkan ruh ruku. Jadi masbuk tadi harusnya dia harus ruku bersama imam. Tapi makmum tahu ini imam rukunya lama ini. Jadi kalau anak teruskan bacaan Fatihah, tetap anak akan mendapatkan imam dalam ruh ruku. Maka dikatakan sini tetap walaupun dia berkeyakinan seperti itu, tidak boleh dia meneruskan. Harus dia ruh ruku. Lianna kenapa? Lianna mutaba'at al-imam wajib. Mengikuti imam ketika itu hukumnya apa? Wajib. Wal Fatihah fi hadhihi al-halah ghairu wajib. Meneruskan Fatihahnya ketika itu tidak wajib. Wala mustahab bahkan juga tidak bahkan tidak sunnah. Nah dianjurkan juga. Dianjurkan malah ru, ruku. Fa'ilam yarkama'ahu. Kalau makmum tersebut tidak ruku bersama imamnya. Bal ta'akhara. Tapi terlambat. Hatta rafa' ra'sahu minhu. Sampai imam mengangkat kepalanya dari ruh, ruku. Fatat hurro'ah. Maka dia akan ketinggalan satu rakaat. Wamtana alaihi ruku. Dan dia tidak boleh ketika itu untuk ruku li adam hisbanihi lahu karena rukuk ketika itu tidak ada manfaatnya karena tidak dianggap wajib alaihi an yuwafiqal imam fil huwi li sujud tapi sebaliknya dia wajib mengikuti imam fil huwi li sujud ketika bergerak untuk su sujud fa ilam yuwafiqhu fihi kalau dia tidak mengikuti imam fihi dalam hal tersebut batalat sholatuh maka akan batal sholatnya ilam yanwil mufarokoh. Kalau tidak niat mufah, ya, kecuali kalau dia niat mufah rokok mau melanjutkan sholatnya sendiri. Yanahu tahallafa anhu biruknen. Karena ketika dia masih berdiri, mau meneruskan fatihahnya dan imam ketika itu sudah bangun atau sudah bergerak untuk su sujud berarti dia dianggap ketinggalan dua roh tanpa tanpa uzur. Ruknen fi'liyen, dua rukun yang fi'li min uzrin tanpa ada u, Watus watuh sabu lil masbuki ar-raqbatu in itma'anna ma'al imami yakinan. Dan hukum masbuk dia akan dianggap mendapatkan satu rokaat dengan syarat itma'anna ma'al imam. Kalau dia tumaknina bersama imam. Tumaknina di mana? Di dalam ruh ruku. Yakinan dan harus yakin. Dia dapat ruku bersama imam tumak nina, dapatnya itu harus dengan yakin. Tidak ada keraguan. Jadi kadang-kadang seseorang terlambat datang ke masjidnya atau ke musolanya. Jadi ketika imam ruku, dia dengan berlari dari belakang langsung Allah Akbar takbir. Habis itu imam bangun dari ruku. Kemudian makmum tadi ragu. Karena tadi rukuknya bersama imam apa enggak? Atau anak ruku bersama imam tadi? Tuma nina atau? Kalau ragu berarti dia tidak dianggap mendapatkan satu rokaat. Dia teruskan sholatnya, tidak masalah. Sholatnya sah. Dan meneruskan sholat, cuma dia tidak dianggap mendapatkan satu rokaat. Jadi dia harus menambah satu rokaat. Kalau itu rokaat ter pertama. Menambah satu rokaat. Jadi harus yakin. Apalagi kalau di belakang. Karena kalau di belakang kadang kadang tidak bisa ngelihat imam. Ya kan? Tidak ya, bisa. Kadang-kadang artinya kita tidak tahu imam ini sudah bangun dari ruku atau tidak. Atau mungkin kadang-kadang malah suaranya imam tidak kedengeran di belakang. Atau mungkin bisa jadi imam membangun bangun dari ruku dengan membaca sami Allahu liman hamidah kan? Tapi membacanya terlambat bisa jadi. Bangun duluan di tengah-tengah bangun baru sami Allah padahal sudah bangun terlebih dahulu sebelumnya. Ya kan belum belum pasti artinya. Ya, apa dia mendapatkan ruku bersama Imam Tumaknina atau tidak? Kalau tidak ada kepastian, maka dihukumi tidak mendapatkan satu rokat harus nambah ketika setelah imam sah salam. Kalau tidak menambah berarti hukumnya tidak sah sholat sholatnya. Eh, wa huwa qabla raf'il iman al aqallih Ya, dia dianggap mendapatkan satu rakaat jika ruku bersama imam yakinan dan dapat tumanina yakin. Qabla roh imam sebelum imam mengangkat badannya. An aqalihi an aqali ruku dari paling sedikitnya ruku. Apa paling sedikitnya ruku? Bahwa buluhu rahatai rubbatai. Yaitu sampainya kedua telapak tangannya rubbatahi kepada kedua lutut. Itu kan minimal ruku. Ya, paling tidak ruku seperti itu. Kalian membungkukkan badan kalian yang sekiranya, yang sekiranya. Menaruh kedua telapak tangan bisa. Kalau ditaruh, bisa ditaruh di kedua lo. Ya. Dan menaruhnya ketika itu hukumnya. Menaruh kedua telapak tangan di lutut, hukumnya. Hukumnya. Hukumnya. Wajib apa sunnah? Syarat ruku apa tidak? Sunnah hukumnya. Ya, hukumnya sun. Yang wajib, yang syarat, syarat dalam ruku adalah sekiranya ini sekiranya kalau kedua telapak tangannya ditaruh di kedua lututnya akan sampai mau dia menaruh atau tidak kalau dia menaruh dapat pahala karena itu sunnah kalau dia tidak menaruh tetap sah rukunya yang penting andai kata dia menaruh ketika itu akan sampai kalau tidak sampai ya berarti dihukumi tidak sah rukunya kalau tidak sah rukunya ya otomatis Wayahsul al-yakin. Kita katakan tadi, makmum yang masbuk akan mendapatkan satu rokat jika dia ruku bersama imam dan mendapatkan tumaknina. Yaki, yakinan. Yakin ini kapan kita bisa yakin kita ini ruku bersama imam yakinan? Wayahsul yakin fi basir ma'adda bisa didapatkan yakin tersebut bagi orang yang bisa melihat ma'adha dengan keadaan yang terang. Biru yatil imam. Kalau dia melihat imam. Dia langsung di belakang imam soh pertama. Ketika dia masbuk, dia takbir dan ruku langsung karena imam dalam keadaan ruku. Dia ruku langsung dan dia tahu melihat imam. Dan imam bangun dari ruku setelah tuma nina, setelah dia ruku bersama imam tuma nina. Jadi yakin berarti kan? Karena melihat. Ya, tapi ma'adok dalam keadaan terang. Keluar dari itu kalau gelap, gelap. Kalau gelap kan tidak kelihatan mana imamnya. Ini imam empat tembok ini kan. Jadi tidak jelas berarti tidak yakin. Wa amah. Tadi kan basir kalau bisa melihat. Kalau yang di belakang imam ketika itu amah, tidak bisa melihat imamnya. Gimana dia mendapatkan yakin dia ruku bersama imam? Ya, dikatakan sini, Waman fi zulma atau bukan amat orang yang bisa melihat tapi dalam keadaan biwat ilyat ala bahril imam dengan menaruh tangannya di punggungnya imam. Jadi ketika dia ruku takbir, langsung ruh ruku. Dia takbir kan musbuk dan imam dalam keadaan ruku ketika itu. Jadi dia harus ruku. Nah, ketika dia ruku dia tangannya cari punggungnya imam mana punggungnya. Oh ya, imam ruh ternyata harus ruku. Ya berarti ya yakin anda dapat ruku bersama imam dengan tuma. Kalau dilihat punggungnya kok lurus ya. <laughs> Berarti imam sudah dia berdiri, bangun dari ruh. Berarti dia tidak mendapatkan satu rakaat. Jadi dengan menyentuh punggung imam. atau sama tasbih fi ruku. Atau dalam keadaan gelap kan? Atau dia buta. Atau dia mendapat yakin bersama imam dengan mendengar imam baca tasbih ruku. Apa tasbih dalam ruku? Hana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tiga kali kan subhanallah. Dia kan di belakang imam. Dia dengar suaranya. Subhana rabbiyal azimi. Wah. Imam berarti dalam posisi Alhamdulillah berarti Anda dapat satu rokaat. Walayak fi abdon. Tidak cukup hanya sangkaan aja. Don aja. Menyangka dia mendapatkan ruku. Oh kayaknya Anda dapat ruku bersama imam. Tapi kayaknya. Tidak pasti. Berarti kalau tidak pasti dia tidak dianggap mendapatkan satu rokaat. Wala sama sautil mubaleh. Atau dia mendengarkan suaranya mubaleh yang menyampaikan suaranya? Jadi Allahu Akbar, nanti ada yang makmum yang mengatakan Allah, Sami Allahu liman hamidah, nanti balik mengatakan Sami Allahu liman Nah, ini kan balik. Dia mendengarkan suaranya balik. Dari suara balik dia tahu, dia menyangka bahwasanya dia mendapatkan ruku bersama imam. Karena balik kalau belum takbir bangun dari ruku. Kalau belum takbir, Berarti dia mendapatkan ruku. Ketika takbir mubalah tersebut, dia sudah tumanina ke dalam ruh, itu belum dianggap belum dianggap cukup untuk mendapatkan satu rokat. Kenapa? Belum pasti. Bisa jadi mubalehnya terlam, terlambat, belum pasti. Wa nukila anil fariki Anahu idza kanan ma'mum la yaral al-imam. Dinukil dari Imam Al-Fariki bahwasanya jika makmum ketika itu La yaral imama tidak bisa melihat imam. Fal mu'tabar an yaglib ala Maka yang dianggap adalah ghalabatud dhon, sangkaan yang kuat. Kalau tadi kita katakan yang dianggap adalah yakin. Tidak dianggap dhon walaupun kuat. Ya harus yakin. Tapi Imam Fariki mengatakan bahwasanya cukup ghalab ala dhon kalau dia tidak bisa melihat imam. Jadi soft terakhir jauh dari imam bukan soft awal. Kalau dia tidak bisa melihat langsung kepada imam, maka dia dianggap mendapatkan satu rokat dengan rukuk bersama imam walaupun tidak ya. Yang penting ada don yang kuat. Fal ya. mutabar an yagrib ala dhani annahu adrakahu fi qadar mujzi. Bahasanya dia mendapatkan imam dalam rukuk dengan ukuran yang mencukupi. Wa fi qalyubi alal jalal dalam qalyubi, kitab qalyubi alal jalal. Wa misul yakin ini pendapat Imam Qalyubi juga. Dan dianggap seperti yakin adalah donnun sangkaan la taraddud ma'ahu. Yang tidak ada keraguan. Kama huwa zahir. Finahwi ba'idin. Dan ini kama huwa zahir dan itu berlaku. Finahwi ba'idin bagi yang jah. Au a'ma. Atau dia buta. Tidak bisa yakin kan? Tuh tadi kan bisa dengan menyentuh punggungnya ma, punggungnya i. Iya kalau di belakangnya pas. Kalau dia di soft ke 10, Gimana mau kecuali tangannya bisa memain? Wa tamadahu syaikhuhu Ar-Ramli. Bahkan dikatakan sini dianggap muktamad oleh gurunya Imam Ramli. Qala al-Qurdi wala yasa'un nas ila hada. Tidak bisa memberikan keluasan dalam hukum bagi orang-orang kecuali apa yang dianggap pendapat mereka ini. Yaitu cukup bukan tidak tidak harus yakin cukup dengan don yang kawi Ya, bagi yang tidak bisa melihat langsung i. Ya. Yang ketujuh. Ilam yasra al-masbuk fil Fatihah. Bagaimana kalau masbuk tidak langsung membaca Fatihah? Padahal mestinya masbuk harus langsung membaca Fatihah. Bal sakat ba'da taharrumi, tapi masbuk itu malah diam-diam aja. Setelah takbiratul zamanan beberapa waktu, beberapa saat. Awistahala binahwi ta'awud. Atau dia sibuk dengan semisal ta'awud. Seperti apa? Seperti doa kita. Kan mestinya dia tidak boleh membaca doa kita. tidak boleh ta'awud, langsung baca bismil, bismillah. Karena dia masbuk kewajibannya membaca Fatihah sebisa mungkin. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak melakukan kewajibannya, yaitu dia diam tidak langsung membaca habis takbir atau dia membaca tapi bukan Fatihah, tapi membaca yang sunnah yaitu doa iftitah atau ta'aw wajib alaihi an yatakhallaf wajib atasnya untuk terlambat dari imam wa yaqra al fatihah kemudian dia harus membaca fatihah bi qadri makana yaqra'uhu minha dengan ukuran yang dia bisa membacanya minha daripada fatihah tersebut laula dzalik kalau bukan karena hal tersebut hal tersebut apa kalau bukan karena diam atau dia sibuk membaca yang sun sunnah. Jadi anak masbuk contoh. Anak takbir, anak tidak baca Fatihah langsung tapi anak baca doa isti, Habis baca doa isti, anak baca Fatihah. Baru satu ayat baca Fatihah, imam langsung ruku. Anak tidak boleh mengikuti imam langsung ikut ruku. Kalau anak ingin langsung ikut ruku bersama imam ketika itu hukumnya batal. Lu katanya masbuk harus kalau dia langsung baca Fatihah. Tapi ini masbuknya tidak langsung baca Fatihah. Berarti ana sebagai masbuk yang tadi itu diharuskan meneruskan bacaan Fatihah seukuran ana membaca doa iftitah. Ana doa iftitah berapa detik ana gunakan untuk baca doa. Anggaplah 5 detik. Berarti ana harus meneruskan bacaan Fatihah ana tadi ber, dapat berapa ayat? Satu ayat. Ana teruskan seukuran 5 detik yang ana gunakan untuk membaca doa Nah, nanti kalau sudah anak baca seukuran lima detik tersebut, kita lihat imam dalam posisi apa. Kalau imam masih ruku dan kemudian anak juga ikut ruku, ini kewajiban hanya seukuran itu ya, tidak harus sampai selesai, tidak harus sampai akhir. Jadi ketika seukuran itu kita sudah membacanya, kita melihat imam dalam posisi apa. Kalau dalam posisi ruku, ya alhamdulillah ketika itu anak ruku dan anak mendapatkan satu rokaat jika tumak nina bersama imam. Kalau ternyata imam sudah bangun dari ruku, anak ketika mau ruku imam sudah bangun dari ruku, ya sudah. Berarti anak ketinggalan satu rokaat Jadi anak ngikuti i, tidak perlu ruku, ngikuti imam. Imam sujud, anak sujud langsung. Tapi anak menambah satu rokaat Jelas? Ya, balas. Ya, nah, jadi dia e, membaca seukuran yang dia gunakan waktu tersebut untuk membaca yang sunnah atau dia diam. Fa biduni kiroah. Kalau dia ketika itu dia langsung ruku bersama imam tanpa membaca Fatihah yang seukuran tadi, apa hukumnya? Batalat sholatuhu, batal sholatnya ingkana aliman kalau dia orang yang ngerti. Tahu hukumnya, ami dan sengaja. Bagaimana kalau tidak tahu hukumnya? Mungkin kebanyakan orang, banyak orang yang tidak tahu hukum, fa'ingkana jahilan, au nasian, atau lupa, lam tabtul sholatu. Tidak dianggap batal. Mestinya dianggap batal. Tapi karena lupa atau tidak tahu hukumnya tidak dianggap batal. Lakin la yu'tadu atihi tilka. Tapi dia tidak dianggap dengan rokaat tersebut. Jadi dia dianggap ketinggalan satu rokaat. Fayati atin, Maka dia harus menambah satu rokaat Ba'da salamil imam setelah salamnya imam. Suma infaraha minal qadar al wajib alaih. Nah, kalau sudah dia selesai daripada membaca Fatihah seukuran yang dia gunakan untuk untuk baca iftitah atau atau apa? Atau atau di diam. Jadi contohnya tadi kita katakan ta'awud atau baca doa iftitah sama aja. Atau diam seukuran itu. Dia harus membaca kadar seperti itu daripada Fatihah. Nah, kalau dia selesai dari kewajibannya, walahi fi ruku dan dia bisa mendapatkan imam dalam ruku, adroka ruk'ah. Berarti dia mendapatkan satu Aulahiqahu fil itidal atau imam sudah berada di posisi itidal wafaqahu fihi maka dia harus mengikuti imam dalam posisi itidal wafima ba'dahu dan juga terus seterusnya kalau imam sujud dia juga ikut wafatat hurukah dan dia ketinggalan satu rakaat. Wahai sufatatku dan ketika dia sudah dianggap ketinggalan satu rakaat, layar kak, tidak boleh rukuk ketika itu. Jadi harus mengikuti imam. Bala rofa imam mina ruku mahuwihi Bahkan kalau misalnya imam ketika itu, ketika dia selesai kewajibannya, imam bangun dari ruku mahuwihi ilai, padahal dia ketika itu juga bergerak untuk apa? Untuk ruku. Jadi berbarangan. imam bangun bangun dari ruku, dia mau ruku. Apa hukumnya? Roja ma'ahu. Dia harus kembali bersama imam. Jadi makmum ketika itu sudah mau ruku bergerak. Di tengah-tengah dia bergerak mau ruku, imamnya malah bangun dari ruku. Tidak boleh diteruskan. Kalau dia diteruskan, ah, sudah kandung gerak. Teruskan aja ruku anak. Berarti batal. Jadi ketika imam bangun dari ruku, dia sudah bergerak untuk meruku, dia harus kembali lagi. Mengikuti imam. Wa ila batalat sholatu. In alima wa ta'amadah jika dia tahu hukumnya wa ta'amadah dan sengaja li'anahu ziyadatun mahdhah karena itu dianggap ziyadah rukuknya dianggap tambah tambahan karena bukan dianggap sebagai satu rakaat bagi dia tidak dianggap wa idza lam yafruh mimma wajib alaihi bagaimana kalau dia belum selesai dari kewajibannya wa aradal imamu alhuwi li sujud padahal imam sudah mau su jadi kewajiban tadi itu membaca Fatihah seukuran dia membaca yang sunnah atau seukuran diamnya dia. Dia belum selesai dari kewajibannya padahal imam sudah dalam posisi itidal mau sujud. Berarti kan kalau imam ketika itu bergerak untuk sujud berarti dia ketinggalan berapa? Dua rukun yang mestinya dia dianggap batal sholatnya kalau ketinggalan dua rukun karena tanpa udur kan ini tanpa udur dia. Karena mestinya dia tidak usah baca doa iftitah. Mestinya dia harus langsung membaca Fatihah. Ya. Tapi dia yang melanggar. Ya, jadi tanpa uzur. Gimana hukumnya? Ya, kalau dia seles, tidak selesai daripada kewajibannya dan imam sudah mau sujud, ta'ayyanat alaihi niyatul mufaraqah. Ketika itu tidak ada jalan yang lain kecuali satu. Yaitu harus niat mufaraqah. Karena kalau dia tidak niat mufaraqah, tetap dia melanjutkan bacaannya dan imam e, bergerak untuk sujud, Berarti dia dianggap ketinggalan dua roka, eh, dua rukun. Dan yang ketinggalan dua rukun tanpa uzur dianggap batal. Sebelum batal sholatnya, sebelum imam bergerak untuk sujud, harus dia dalam hati, anak niat mubarakah. Kalau dia ikut bersama imam, ketika itu, wah, tidak anak mau, atau anak mau ruku langsung, boleh. Anak mau ruku langsung sudah. Kenapa tidak boleh? Karena dia diharuskan membaca Fatihah seukuran yang tadi dan dia belum selesai. Tidak boleh ruku. Apalagi kalau langsung mau ngikuti imam dalam i'tidal, apalagi tidak boleh. Jadi harus satu-satunya jalan niat mufa Ini kalau tanpa u. Di Anahu ta'arada fi haqihi amran, karena bertentangan dalam dirinya ini dua kewajiban. Yang pertama takmil ma wajab alaih menyempurnakan atau meneruskan apa yang wajib atasnya daripada membaca dan kedua kewajiban dia yang kedua adalah mutaba'atul imam dia harus mengikuti imam tidak boleh ketinggalan dua tidak boleh ketinggalan dua dari imam dua rukun itu wajib membaca Fatihah seukuran tadi hukumnya juga sekarang bertentangan imam ini wa imam ini kalau dia meneruskan Fatihah ketinggalan dua rukun kalau dia ruku berarti dia tidak melaksanakan kuah kewajibannya. Jadi kalau ini batal, kalau ini batal karena tidak bertentangan, berarti satu-satunya jalan harus niat mufarakah. Wala mukhallisalahu minhuma dan tidak ada yang menolongnya dari dari dua kewajiban ini, jalan keluarnya illa niatul mubah maka huwa kecuali hanya niat mufarakah. Hadaran min butlan salatih. Untuk menghindari batalnya salat Indah adamiha kalau dia tidak niat mufarakah. Kalau dia tidak niat mufarakah akan batal Kenapa batal sholatnya? Ketinggalan dari imam dengan dua rukun. Yang kedelapan, lo sami bukun takbiran. Kalau masbuk. Ini semuanya masbuk. Ya, kalau masbuk mendengarkan takbir. Ya, takbir. Takbir apa ini? Nah, ini masalahnya. Bisa takbir dari imam ini, takbir dari imam. Bisa ini takbir ya, takbir ruku kan gitu. Takbir ruh jadi masbuk takbiratul ihram, tahu-tahu dia dengar imam takbir. Allahu Akbar. Wah, berarti imam langsung ruku. Berarti kewajiban dia ketika itu langsung sami'a masbuk takbiran. Fadhanna annahu hasala min imamihi li ruku. Maka dia menyangka imamnya ruku. Faroka. Seperti kewajiban masbuk, dia ikut ruku. Summa tabayyana lahu anna imamahu lam yaka. Ternyata dia menjadi jelas kok imamnya ternyata belum Terus tadi siapa yang takbir itu? Itu yang takbir orang latihan sholat. Misalnya. Atau mungkin orang lain yang juga masbuk itu takbiratul ihram. Dikira takbirnya i. Atau imamnya lupa. Takbir mau ruku ternyata, oh ya, belum selesai fatihahnya. Ya bisa jadi kan? Banyak kemungkinan. Yang penting itu bukan takbirnya imam yang untuk ru, ruku. Ternyata imam belum ruku. Padahal dia sudah dia sudah ruku. Ya gimana itu? Faqama. Hanya dia bah, bangun. Sumaroka al imam akiba kiamihi. Kemudian setelah itu, setelah dia bangun, ya imam ruku. Karena imam belum ruku kan ternyata. Akiba kiamihi. Setelah dia baru ber, dia baru berdiri imam ruku. Fahalyar ma'ahu. Makmum ini, makmum ini, apakah dia ikut ruku bersama imam ketika itu juga? Nadaran li kaunihi masbukan. Karena kita melihat dia adalah masbuk. Yang mana masbuk hukumnya kalau imam ruku dia. Oh ya tahalaf anhu. Atau dia harus terambat dari imam. Jangan langsung ikuti imam. Untuk apa? Ya qra' minal fatihah. Bigadri ma fatahu. Untuk melanjutkan bacaan fatihahnya. Bigadr ma fatahu dengan ukuran yang ketinggalan zamana ruku'ihi. Yang dia gunakan untuk apa? Untuk ruku. Yang ternyata imamnya belum Berarti kan dia gunakan berapa detik itu untuk ruh, ruku. Apakah ketika dia bangun kemudian imam langsung ruku dia harus membaca Fatihah dilanjutkan seukuran itu? Apa dia langsung juga ruku bersama imam? Karena dia dianggap mas. Apa jawabannya? Hmm. Berarti adalah khilaf ya. Istakrabasal promisi Asani. Imam Syabromisi lebih condong kepada pendapat yang kedua. Berarti apa yang kedua? Ya, minal Fatihah bi qadri ma fatahu. Dia harus membaca Fatihah seukuran dia ruh ruku. Khalil Jamzuri wahina izin Imam Jamzuri mengatakan dan ketika itu fa'in adroka ruku ma'al ketika dia sudah membaca kewajibannya membaca Fatihah seukuran rukunya kemudian setelah itu dia ruku lagi ma'al imam adroka roka berarti dia mendapatkan satu Wa kalau dia tidak mendapatkan imam eh, mendapatkan eh, ruku bersama imam dengan tumanina, salat. Berarti dia ketinggalan satu. Wala tabtul salatu. Tapi dia tidak dianggap batal salatnya. Illa bi biruknen fi'liyan Atau kecuali kalau dia terlambat dari imam dengan dua. rukun fi'li min hayri niyati. mufaraqah Yang kesembilan. Loro'a musolian jalisan. Andai kata seseorang melihat orang yang sholat dalam keadaan duduk. Ya, kita masuk musola melihat seseorang sholat dalam keadaan duduk. Ini kita tidak kan tahu ini. Apa duduknya ini duduk karena dia itu baca tasahud atau duduk mungkin ya julus bena sajaten atau mungkin dia ini duduk karena dia tidak bisa ber, berdiri. Al-muhim dikatakan di sini donna anahu tasahud. Dia nyangkanya dia dianggap atau menyangka dalam keadaan dia takbir dan langsung langsung duduk kan mengikuti imam tersebut yang sedang duduk. Jelas ma'ahu. Sumabana anna julusahu badal anil kiam. Ternyata dia duduknya karena dia tidak bisa berdiri. Orang yang tidak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Padahal dia ketika itu tentunya baca fatihah apa enggak? Kan mamunya tidak baca. Karena dia nyangkanya imam tasahud. Malah dia baca tasah, tasahud. Ternyata dia setelah itu ruku. Ruku rukunya orang duduk. Duh, ini orang sakit ternyata. Ya, berarti kan mestinya dia ketika takbir mestinya langsung baca Fatihah. Gimana nih sekarang hukumnya? Tahu apa anda hukumnya? Baca dulu. Li ajrin li ajrin qoma ujuban. Berarti dia harus ketika itu ber ketika imam ruku dengan ruku yang duduk dengan rukunya orang yang dia langsung ber diri. Karena ternyata imam dalam posisi berdiri ketika itu. Berarti dia langsung berdiri untuk apa? Wakana lahu hukmul masbuk. Berarti dia diberi hukum mas masbuk. Untuk membaca fatihah seukuran dia diam. Atau seukuran dia membaca tasahud kalau baca tasahud. Seukuran itu dia baca. Nanti kita lihat setelah kewajibannya. Sama seperti tadi. Kalau dia selesai daripada kewajibannya dan imam masih ruku, ya dia ikut ruku dan alhamdulillah dapat satu rukaat. Kalau tidak, ya berarti dia ketinggalan satu rakaat, tapi tidak batal sholatnya kecuali kalau ketinggalan dua rukun. Kalau mau ketinggalan dua rukun, dia belum selesai dari kewajibannya. Niat mufarokoh sebelum imam bergerak untuk ruh untuk sujud. Ya. Paham ya? Uh, nah ini yang dikatakan karena lahu Khilafan li Samhudi wal Jaujari wa Ibn Abi Sharif. Mereka bertiga berpendapat fiqolihim annahu kal muafik diberi hukum seperti hukumnya muafik yang mendapatkan u uzur. Jadi dia diteruskan Fatihahnya sampai selesai. Yang penting jangan ketinggalan sampai tiga rukun yang panjang. Selama tidak sampai ketinggalan tiga rukun, dia dianggap ma'zur. Ya, dan diharuskan untuk baca Fatihah. Pendapat jadi ada khilaf. Yang ke sepuluh. Idza stahala masbuk di sunnah. Mestinya masbuk langsung baca Fatihah. Tapi kalau membaca doa iftitah, membaca ta'awud, sesuatu yang sunnah. Ya, fafihi kaulan. Ada dua pendapat. Tapi yang kita baca tadi sudah ya. Yang kita katakan tadi, dia diharuskan membaca fatihah seukuran dia membaca yang sun. Nah, kemudian kita lihat setelah selesai itu. Dalam posisi apa imam. Kalau posisi ruku, dia, dia dapat ruku bersama imam, dia dapat satu rokaat. Kalau imam sudah bangun dari ruku, ya sudah ngikuti imam. Tapi dia ketinggalan satu Kalau imam sudah mau bergerak untuk sujud dan dia belum selesai dari kewajibannya, niat Kalau tidak, berarti batal sholatnya. Itu hukumnya tadi ya. Dan itu yang mutamat. Tapi sebenarnya ada khilaf. Ada pendapat yang lain. Fafihi kaulan. Ada dua pendapat. Ahaduhuma. Anahu yajib alihi an yakra minal fatihah bi qadr ma qara'ahu minas. Ini yang tadi kita baca. Dia harus membaca daripada fatihah seukuran dia membaca yang sunnah. Wahtulifa fihi. Kemudian dalam hal ini ada khilaf. Fakihila annahu yu'zar fi tahalluhu fihi lidzalik wa yughtafalahu salasu akan tawila. Dan dalam keadaan itu ketika itu kan dia diharuskan membaca seukuran dia membaca yang sunnah. Ada pendapat dia diberi uzur sampai tiga rukun tawil. Jadi dia teruskan baca yang wajib yang diwajibkan atasnya dia baca ya daripada fakihah seukuran itu Kemudian misalnya pun belum selesai padahal imam mau mau sujud tetap tidak apa-apa diteruskan aja. Kenapa? Karena dia diberi uzur sampai tiga rukun tawila. Jadi sampai sujud kedua. Panjang kan? Jadi mazur. Ada pendapat, tapi itu bukan disebutkan sini mutamat. Ah ini tidak. Ya. Wakilailah la dari Ini yang mutamat. Ya, yakil ini pendapat ada pendapat yang kedua yaitu layu yu'zar tidak diberi uzur sampai tiga rukun tidak. Ya itu tadi harus niat mufah. Ya, wahwal mu'tamad dan ini mu'tamad. Wasanihima. Pendapat kedua. Pendapat pertama tadi apa? Harus membaca daripada Fatihah seukuran Pendapat kedua, anahu la yalzamuhu an yaqra Dia tidak diharuskan untuk membaca Fatihah seukuran dia membaca yang sunnah. Apa yang dia lakukan? Bal idza raka'al imam raka' ma'ahu. Ketika dia im, melihat imamnya ruku, langsung ruku, tidak usah diteruskan Fatihahnya. Tidak usah menggantinya artinya. Walaupun dia membaca yang sun. Kenapa? Di hadis. Karena hadis berbunyi, Idza raka'al imamu farka'u. Kalau kamu melihat imam ruku, maka maka rukulah. Berarti termasuk dia kalau melihat imam ruku berarti ruh. Ruku. Pendapat ini ringan ya kalau misalnya Ya, kita ambil pendapatnya lebih meringankan daripada pendapat yang pertama. Jadi walaupun baca doa iftitah, ya tetap imam ruku kita ruh dan kita dianggap mendapatkan satu atas kut anhul Fatihah dan menjadi gugur kewajiban atasnya daripada membaca Fatihah. oh bagian tuha atau sebagiannya kalau dia sudah membaca sebagi sebagian kalmasbu. Seperti hukumnya masbuk. Masih berkaitan dengan masbuk yang membaca yang sun sunnah. Yang ke-11, la istahala al muafiq Nah, bukan masbuk sekarang. Istahala al muafiq Jadi muafik, dia dapat waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Jadi muafik karena dia muafik dia baca doa ifti kita dia sibuk membaca doa iftitah. Faraka imamu. Kemudian imamnya ruku. Wahwa fi hati Padahal dia dalam keadaan membaca Fatihah. Tuh, katanya dia bukan masbuk, katanya dia muafik. Kalau muafik katanya mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Loh, sekarang kok dia ketinggalan belum selesai Fatihahnya padahal Imam ruku. Kenapa? Karena dia tadi sibuk dengan membaca doa iftitah. Kalau dia andai kata dia langsung membaca Fatihah dan bacaannya normal, dia akan selesai Fatihahnya ketika Imam ruku. Tapi muskilannya dia mengamalkan sun sunnah. Nah, berarti ini termasuk yang diberi oh, sampai tiga rukun tawi udhira diberi udur bihilaf masbuk itu muafik beda dengan masbuk kalau masbuk ista'ala bi sunnah dia sibuk membaca yang sunnah doa iftita ta'awud falayu yu'zar tidak diberi udur dia diharuskan tadi membaca Fatihah seukuran pembacaan yang sun nah, ya, dan yang penting jangan sampai ketinggalan dua Fatihah khilafan lil fatah beda pendapatnya dengan di kitab fatah Fathul Jawad. Wal Imdad atau di kitab Imdad. Ini kitabnya Ibn Hajar semuanya. Tapi yang muktamad kitabnya Ibn Hajar adalah kitab tuh Tuhfah. Bal yalzamuhu bal yalzamuhu an yakra bi mastahala bihi. Tapi sebaliknya yang muktamad dia wajib membaca daripada Fatihah seukuran dia sibuk membaca yang sun sumain in adraka ruku, ruka. Setelah melaksanakan kewajibannya, jika dia mendapatkan imam dalam ruku, berarti dia mendapatkan satu roka. Wa illa hu kalau tidak, berarti dia ketinggalan satu rokaat. Qalahu fi nihayah, dikatakan dan disebutkan dalam kitab. Wal mauni, mauni muhtad, wa ibn hajar, fi syarah muhtasar, taba'an. Mereka semuanya mengikuti guru mereka. Di Syekh Zakaria al-An. Sorry. Wa anil kasir minal ulama. Dan banyak Ya, dinukil dari banyak ulama. Anahu yarka ma'hu. Bahasanya muafik yang tadi itu. Muafik tadi kan yang, yang utama tadi diberi uzur sampai tiga roh. Yang, yang sibuk membaca sunnah itu. Nah, tapi ah, dinukil dari banyak ulama bahasanya hukumnya yarka ma'hu. Jadi dianggap apa? Dianggap mas mas hukumnya sama dengan mas hukum. Oh, rukuk sudah, tidak usah diganti atau tidak usah diteruskan Fatihahnya. Padahal muafik tadi harus membaca Fatihah. Batas good anhu dan dan menjadi gugur tadi bagaimana konsentrasinya hilang 12 ya. 17. Ah, wa anil kasir minal ulama. Anahu yarka ma'hu wa tasgut anhul qira'ah. Kaman lam yastahil bisunnah. Sebagaimana andai kata dia tidak sibuk membaca yang sunnah. Wala yasaul awam ila hadha. Dan tidak bisa memberi keluasan dalam hukum terhadap orang-orang, khususnya orang awam, ila hadha kecuali pendapat ini. Bal kalamu tuhfah. Bahkan kalam Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah kama huka, kama qalahul kurdi sebagaimana disebutkan oleh Imam Kurdi kal mutaraddid baina hadza seakan-akan ragu antara hukum ini hukum ini apa dia harus ruku tidak usah diteruskan Fatihah ya ya ini muafik yang sibuk membaca sunnah ya wa baina uzhi ila salasati arkamin atau dia diberi uzur membaca Fatihah harus tapi diberi uzur sampai tiga rukun yang pan. Yang kedua belas muqabilul adhar annal masbuk idza sakka halit ma'an ma'al imam fi ruku aula annahu tushab lahu tuhsab lahu rak muqabilul adhar pendapat sebaliknya yang adhar sebaliknya yang pendapat kuat ya. Mengatakan bahwasanya masuk jika masbuk jika ragu apa dia tumak nina bersama imam dalam ruku atau tidak maka dia dianggap mendapatkan satu rokaat Padahal yang utama tadi tidak dianggap mendapatkan satu rakaat karena dia ragu bersa mendapatkan ruku bersama imam. Jadi harus yakin kan tadi? Makanya masbuk dianggap mendapatkan rakaat bersama imam kalau dia ruku dengan berapa syarat? Pertama, harus dia ruku bersama imam. Mendapatkan ruku bersama imam. Kedua, harus bersama eh, harus dalam ruku itu harus minimal tumainah. Mendapatkan ruku bersama imam tidak cukup kalau kurang dari itu mak, Jadi harus tumainah. Ketiga, harus itu didapatkan dengan yakin. Keempat, harus imamnya ketika itu dalam keadaan suci, punya udu. Ya masa imam sholat tidak punya udu. Bisa jadi imamnya lupa. Kalau ternyata imamnya ternyata lupa, ya Allah, nah tadi sholat tidak punya udu. Berarti sholatnya makmum tadi dianggap kurang rokaatnya. Kenapa? Karena rokaat yang pertama dia fatihahnya ditanggung oleh imam. Karena dia masbuk. Tapi syaratnya harus imam dalam keadaan suci. Ternyata imam tidak dalam keadaan suci. Berarti rokaat itu tidak ditanggung oleh imam. Berarti dia kurang satu rokaat. Berarti wajib mengulangi satu rokaat. Jadi syaratnya imam suci. Syaratnya yang keberapa? Kelima, imam e, eh, rokaat itu bukan rokaat yang tambahan. Bukan rokaat yang bisa ada rokaat tambahan. Bisa jadi, ya, bisa jadi imam lupa. Mestinya sudah selesai rokaatnya, empat rokaat selesai. Tapi <clears throat> karena lupa dia nambah satu rokaat. Ketika dia nambah, datang, datang mak makmum dan hukumnya masbuk. Karena imam ruku, dia belum selesai baru baca fatihah awal, dia ikut ruku bersama imam dan sisanya ditanggung oleh imam ditanggung kalau bukan rokaat yang tam. Tapi ini muskilahnya rokaat tambahan. Imam lupa. Menjadi jelas kapan? Ketika imam imamnya ingat habis salam. Ya Allah nah tadi rokaatnya lebih. Makmumnya tahu. Kalau makmum pagi ngerti, ya berarti yang tadi anak dia dianggap mendapatkan satu. Berarti dia harus menambah berapa rokaat? Empat rokaat. Rokaat yang pertama tadi yang ditanggung fatihahnya oleh imam tidak jadi. Tidak jadi ditanggung karena imamnya ternyata rokaat itu rokaat tam, tambahan. Jelas ya? Berarti ada berapa syarat itu? Ada lima syarat. Dihafal, difahami, dan diha. Jadi ada pendapat yang lain dan pendapat mukabilul adhar pendapat yang kuat termasuk ya. Yang mengatakan bahwasanya masbuk jika ragu apa dia dapat tumak nina bersama imam dalam ruku atau tidak, annahu tuhsab lahu rokaat. Dia dianggap mendapatkan satu rokaat walaupun tidak yakin. Nah, ini enak apa enggak? Nah, yang terlambat-terlambat di belakang tidak yakin, ya sudah ada call. Ada benda? Tapi kita katakan pendapat itu bukan muktamad. Kalau anda muktamad. Kalau yang muktamad nanti rakaatnya tidak sah, kurang satu rokaat. Jadi lebih baik mengikuti yang mau kecuali kalau kepepet nih. Wala Jangan kamu lalai. Min annahu idza ta'ay sebutkan baru ana jelaskan. Sekarang baru dijelaskan ini. Wala jangan lupa ya. Jangan lalai min annahu idata tabayyana hadasul imam. Kalau ternyata menjadi jelas imam ketika itu muhdis, tabayyan lam tuhsab lil ma'mum ar-raq'ah allati tahammala anhu fiha al-Fatihah. Maka tidak dianggap rokaat tersebut untuk makmum. Yang di rokaat tersebut, makmum itu ditanggung fatihahnya oleh imam. obat doha atau sebagian fatihahnya ditanggung oleh imam. Li adam ahliyatihi ditahamul. Karena imam ketika itu dianggap tidak pantas. Tidak memenuhi syarat untuk menanggung fatihahnya makmum. Nam la yadur turuhu hadasihi fi'tidali. Ya, tidak masalah. Kalau ternyata makmum yang masbuk tadi ya, dia ruku eh, dia takbir. Ketika takbir baru takbir imam langsung ruku. Ya. Berarti dia kewajibannya langsung langsung ruku kan? Ruku bersama imam. Tumak nina, yakin. Imam itidal. Dia ikut eh. Ketika imam itidal, imam kentut. Jelas ini sudah yakin. Suaranya jelas. Aromanya juga jelas. Ya sebenarnya Walaupun suara ada kan belum pasti juga. Ya kan? Ada suara. Jangan-jangan dari sebelah ini. Dari siapa? Dari anak apa sebelah kan belum pasti. Atau mungkin juga ada bau. Belum pasti. Jangan-jangan bau yang mana? Apa yang kanan, yang kiri, apa anak sendiri. Kan bisa atau mungkin baunya ada jin lewat mungkin kentut di situ. Kan bisa jadi. Ya, cuma biasanya kalau ada suara ada bau apalagi kalau sholatnya sendiri biasanya berarti tanda kalau dia yang kok suara ini dilihat tidak ada orang lain ya siapa lagi walaupun ada kemungkinan jin yang kentut bisa tapi ya biasanya ya dia sudah makanya ketika sahabat datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah aku ragu ketika aku sholat apa kentut apa ndak apa kentut apa ndak maka Rasul mengatakan, jangan kamu batalkan sholatmu ketika kamu ragu. Kecuali kalau kamu mendengar suaranya. Atau kamu mencium baunya. Ya, berarti kalau kamu mencium baunya. Atau kamu mendengar <clears throat> suaranya. Baru kamu keluar dari sholat dan dianggap sholatmu bah. Selama tidak mendengar, selama tidak mencium, maka tidak usah keluar dari sholat. Tapi maksudnya apa? Bukan maksudnya harus mendengar, kentut dia jelas sudah, tapi kok tidak dengar, tidak bau ya? Ah, berarti tidak batal, bukan? Maksudnya yakin, jangan dianggap batal sholatnya kecuali kalau ya yakin. Ya, yakin ini bisa didapatkan dengan mendengarkan suara atau mencium bah. Ah, jelas suara keras. Berarti menunjukkan yakin dia keluar ah. Hmm. Tapi kembalinya kepada yakin walaupun tidak mendengarkan suara tidak ada bau. Atau bahkan dia mendengarkan suara. Tapi dia juga mencium baunya bahkan dua-duanya ada. Tapi tidak yakin dia. Batal apa tidak? Tidak batal. Walaupun tidak ada orang. Ya bisa jadi tadi. Hmm. Bisa jadi. Jadi maksudnya kembali kepada ya. Jadi tadi kita kembali kepada imam tadi. Masbuk tadi ya. Rukuk langsung bersama imam. Dia tidak menyelesaikan fatihah. Dan ketika imam itidal, dia ikut itidal. Tahu-tahu ketika itidal, imamnya ketut Apa rokaat tadi itu dianggap untuk makmum? Dianggap mendapatkan satu rokaat. Imamnya batal waktu itidal. Dianggap dapat satu rokaat apa tidak? Hah? Baca dulu, baru jawab. Dapat ya? Dianggap dapat satu rokaat. Loh, ketanya tadi syaratnya syaratnya imamnya harus punya udu. Kan ini namanya batal. Syarat imam punya udu ketika masbuk itu takbiratul ihram dan ruku bersama imam. Ketika itu. Kalau setelah ruku bersama imam, kemudian batal, tidak masalah, tidak pengaruh. Tetap dia dianggap dapat satu Pakat. Karena ketika ruku imam dalam keadaan su suci. Ya, ini dikatakan la am la yadur tidak masalah turu hadasi datangnya hadas yang baru. Bukan kalau tadi contoh yang tadi dia ingat kalau ternyata dari awal dia sholatnya tidak tidak pakai wudhu. Kalau ini au rukuhi atau ketika ruku dia imamnya batal. Pada tumak nina ma'ahu. Tapi batalnya imam setelah ruku bersama makmum dengan tumak nina. Nah masalah. Walaupun dalam ruku batalnya. Tapi sudah tumak. Jadi kalau imam mau kentut ketika rukuk suruh tunggu dulu. Jangan tumak nina dulu baru. Anak ini masbuk soalnya kan. Ada pendapat yang lain yang menggampangkan dan memudahkan. Dari faedah yang ke-13 dikatakan naqala al-mahalli anil kifaya anna aktsaral a'immah. Kebanyakan imam-imam qailun mereka berkata berpendapat bi adam istirati tumaknina tumakninatil ma'mum fi ruku'. Tidak diharuskan masbuk untuk dianggap mendapatkan satu rakaat, tidak diharuskan tumak nina bersama imam dalam ruku. Qabla raf'il imam minhu, sebelum imam mengangkat dari ruku. Wa fi dzalika Dan itu ada kelonggaran bagi manusia. Ya. Selesai sini. <clears throat> Al-Faid, Faedah yang ke-6. Al-faedah asadisa. Fi ba'dil qasas. Disebutkan dalam sebagian cerita. Ana rajulan ankara. Bahwasanya seseorang mengingkari khalqa Funfusa, penciptaan hewan kumbang. Funfusa kumbang. Tahu kumbang? Tahu. Yang hitam agak hitam bau itu. Jadi ada seseorang mengingkari penciptaan hewan tersebut. Buat apa Allah menciptakan hewan itu sih? Sudah hitam, bau, tidak bisa membantu orang, tidak bisa dimakan, rasanya nggak enak, apa buah manfaatnya? Nah, berarti dia di situ iktirat Allah. Berarti dia menganggap Allah salah dalam menciptakan hewan tersebut. Kalau itu diyakini di hatinya, dia dianggap murtad kalau diyakini di hatinya. Nah, Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu tidak menciptakan semua alam semesta ini batila, sia-sia, tidak ada manfaat, tidak ada. Pasti semua yang diciptakan, diciptakan oleh Allah, pasti ada manfaatnya. Kita tahu atau tidak? Tahu. Pasti ada manfaatnya. Allah tidak menciptakan satu, pasti ada manfaat. Ya, tidak sia-sia. dan masuk di sini, menciptakan hewan kumbang tersebut, pasti ada manfaatnya. Walaupun yang kenyataannya yang tanpa ya, apa manfaatnya? Tidak bisa buat begini, tidak dimakan, jangan bau dan tidak bisa apa-apa. Tidak bisa digunakan untuk berburu misalnya. Untuk menjaga rumah dari maling dan seterusnya. Ya, jadi ketika orang tersebut mengingkari penciptaan kunfusa, kalalah faidah fiha biwajah. Tidak ada faidahnya biwajah sama sekali. Fatalahu Allah kurha. Hanya Allah memberi ujian dengan kurha, dengan luka. Ajazaan hal hukama yang tidak mampu dokter-dokter menyembuhkannya. Wa Aisyah min bur'iha sampai dia keliling ke sana ke sini tetap tidak sembuh, malah tambah parah. Sampai dia menjadi Aisyah. Menjadi putus asa min bur'iha untuk mendapatkan kesembuhan sampai putus asa. Fasami arojulan. Tahu-tahu dia mendengarkan seseorang yunadi berteriak. Memanggil-manggil. Ala adwiyatin dengan menyebutkan obat-obat li amradin untuk penyakit-penyakit. Ini obat untuk penyakit ini, ini obat penyakit itu, ini obat. Dia menjawab obat-obat. Ya kadang-kadang ada di pasar itu sambil bawa mic. Ayo siapa? Zakaromina. Yang ternyata di antara yang disebut Man bihi kurhatun so'batun. Barang siapa yang mempunyai luka yang sulit disembuhkan. Fadawaha hadir. Obatnya ada. Yang sulit disembuhkan. Luka. Dan e, dia ketika itu mendengar. Akhirnya langsung dia sakalahu mabihi. Langsung dia mengadukan penyakitnya kepada orang tersebut yang teriak-teriak. Di pasar itu. Apa yang di, setelah diadukan? Duh, anak punya penyakit yang sulit disembuhkan ke dokter kemana-mana, keliling, tetap tidak sembuh-sembuh. Kalau ini tini bihun susah, oh gampang. Ente cari hun susah ya. Cari kumbang yang banyak. Padahal dia sebelumnya mengingkari penciptaan kumbang. Jadi kok malah disuruh cari kumbang yang banyak. Farodah dicari untuk mendapatkan kesem cari. Setelah diserahkan farodah ditumbuk. Jadi kumbang tadi ditumbuk sampai halus. Setelah halus, ja'alaha ala kurhatih. Dioleskan. Di mana? Di atas lukanya. Ya, bisa dipraktekkan ini. Dari kumbang sulit ya. Habari abis surah. Dan ternyata sembuh dengan cepat. fajibah min zarik. Akhirnya dia terheran-heran dengan hal tersebut. Wataba min i'tiradihi dan dia taubat kepada Allah daripada i'tirad. Wa alima dan dia meyakini dan mengetahui anna lillahi hikaman. Bahwasanya Allah mempunyai hikmah. Tujuan-tujuan. Fi kulli syai'in dalam menciptakan segala sesuatu. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikannya. Pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin sia-sia. Apapun itu. Ya. Yang ketujuh Yuhka an ba'dil Akhabir, Sebagian pembesar <clears throat> pembesar orang muslimin, orang soleh. Anahu diceritakan bahwasanya beliau Ya ta'abat fi jaziratin dia melakukan ibadah fi jaziratin dalam satu pulau. La tunbitu syai'an minan nabat. Yang di pulau itu tidak tumbuh sama sekali tumbuhan-tumbuhan. Karena apa? Karena jarang ada hujan. Karena jarang ada hujan dan juga sulit untuk mendapatkan air. Jadi karena sulit mendapatkan air, hujan tidak tidak turun juga, maka tumbuhan di situ mati semuanya. Fa'anjalallahu fitil kaljari ramataran kasiron. Allah kemudian menurunkan hujan dengan hujan yang banyak. Fasala ma'ahu fil bahar. Tapi airnya malah mengalir di laut. Bukan mengalir di tanaman mereka. Faqala dari bekal be, Kemudian si syekh tersebut di hatinya mengatakan au bilisani atau mungkin juga dengan lisannya mengatakan la waqa'a hadza ala mawdi'in yantafi'u bihin nas. Coba ya andai kata hujan itu turun di tempat yang dimanfaatkan oleh manusia. Kok ini sia-sia? Kenapa kok diturunkan di tempat itu? Ngalir airnya di, la, di laut. Kan sia-sia. Apa yang di, yang terjadi? Sumainahu nadima. Akhirnya dia merasa sadar dan menyesal. Alama waqa minhu apa yang terjadi kepada dirinya? Wastaghfar dan bertobat. Minta ampun, taubat wa amara man inda an yarbutu birijli. Dan dia memerintahkan orang yang di sekitarnya untuk mengikat kakinya hablan dengan tali. Wa yajurruhu dan kemudian ditariknya badan tersebut wa yudiruhu bihi dan ditarik memutari tilkal Jaziro, ya di pulau tersebut putar ditarik di tanah seperti ini naudzubillahi malik karena iktirat Allah karena dia sadar bahwasanya dia menganggap Allah sah salah oleh karena itu termasuk adab ketika turun hujan maka jangan di situ dia menganggap atau mencela atau memprotes atau menganggap hujan ini waktunya tidak pas. Kok coba kemarin kan pas, kok sekarang anak mau pergi kok malah hujan. Gimana ini? Kalau Allah ada di situ dan memang Allah sebenarnya di situ. Berani dikatakan seperti itu. Allah yang menurunkan hujan ketika itu, Allah yang menginginkan, Allah yang takdirkan. Berarti ini kan mengatakan kepada Allah, ya Allah kamu salah. Mestinya kemarin ya Allah, jangan sekarang. Berani dia ngomong gitu. Jadi hati-hati Kadang-kadang lisan kita tanpa sengaja, tanpa sadar kita ngomong gitu. Kok hujan sekarang sih? Kok hujan lagi, hujan lagi. Anak mau keluar. Ini hati-hati, ucapan seperti itu berarti istirahat Allah. Ya sama aja seperti seorang guru ngasih materi. Wah kok materi guru ini gini, Kok itu lagi, itu lagi? Ya, galila ada apa, Banda? Kalau itu guru, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok sekarang kok hujan lagi, hujan lagi? Jangan sampai ada kata-kata yang seperti itu. Itu itirat Allah. Makanya termasuk adab ketika turun hujan seperti itu. Adab yang lain ketika turun hujan, hendaknya berdoa. Karena di waktu turun hujan termasuk di situ saat yang dikabulkan doa seorang ham, hamba. Termasuk waktu waktu yang mustajab doa adalah ketika turun hujan. Ketika turun hujan berdoa. Kepingin apa inti berdoa? Kepingin apa? Ilmu barokah, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kepingin pe, apalagi kesehatan, panjang umur, fitoatilah dan seterusnya. Doa untuk orang tua, kekasihnya. Jadi apapun yang ente minta, minta kepada Allah. Utlubu kula hatal milih. Mintalah kepada Allah sesuatu apapun. Bahkan walaupun garam aja minta. Doa ya Allah, anak garam habis ya Allah minta garam. Jadi dianjurkan minta kepada Allah apa aja. Ya Allah karim dan Allah senang kalau diminta. Ya, inna Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yafrahu. Dikatakan. Uh, eh, uh, eh, inna Allah yafrahu. Ida su'ila apa dikatakan itu Allah Subhanahu wa taala akan suka dan senang kepada hambanya jika hamba itu meminta kepada Allah dan memohon. Wa banu Adam hina yas'alu yus'alu yaghdabu. Tapi sebaliknya. Nah, Allahu yaghdabu idza tarakta su'ala. Allah malah marah kalau kamu tidak berdoa kepada Allah. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, langsung pergi, langsung bangun. Tidak doa, tidak apa. Seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah. Seakan-akan dia tidak mengharap apa-apa dari Allah. Anda sudah semuanya ada. Tidak mengharap lagi, tidak perluan, tidak minta apa-apa lagi sama Allah. Kita selalu butuh kepada Allah, dia kita selalu memohon kepada Allah. Ya, kita fukara, nahnul fukara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ghani. Allah maha kaya. Dan kita kapanpun tetap tidak mungkin kita lepas dari kebutuhan kepada Allah Subhanahu taala. Jadi jangan sampai meninggalkan doa habis sholat terutama. Doa dulu jangan langsung bangun seperti itu aja doa. Jadi kita minta kepada Allah. Ya, ketika hujan maka ketika itu yustajab doa dikabulkan doa seorang hamba. Ketika hujan juga selain berdoa juga kita dianjurkan untuk membaca doa Doa turunnya hujan. Dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyiban Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'an. Allahumma sayyiban ya Allah berikan kami hujan. Hani'an sayyiban hani'an hujan yang menyenangkan. Hani'an yang menyenang hani'an laka. Selamat ya kamu semoga disenangkan oleh Allah Subhanahu Hani'an laka bi, bi ummik. Semoga Allah Allah Subhanahu wa taala menyenangkan kamu dengan sebab ibumu. Hani'an laka bi ilmik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan kepadamu dengan sebab ilmu. Jadi Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah berikan kami hujan yang menyenangkan. Mari'an yang enak, yang lezat, yang memberikan memberikan kebaikan. Nafi'an dan yang ber manfaat. Ini doa Rasul ketika hujan. Yang dibaca doa ini. Ya, kemudian dianjurkan juga untuk menel atau membuka sebagian daripada baju kita untuk diusapkan dengan air hujan. Karena itu barokah. Ya, khususnya ketika turun hujan pertama kali setelah dalam waktu yang lah, lama. Itu lebih kuat kesunahannya, tapi tidak harus hujan pertama kali. Walaupun hujan yang berikutnya, hujan yang berikutnya, yang penting di awal motor, pertama kali turun hujan, pertama kali, maka disunahkan di situ untuk kita mengambil sebagian dari hujan untuk diusapkan ke badan kita. Kalau bisa wudhu, ya wudhu. Kalau bisa mandi, ya mandi. Hah? Tidak boleh mandi. Ya mungkin di sini tidak boleh mandi. Nanti di rumah nanti mandi di atas genteng tidak apa-apa. Jadi barokah itu. Rasul mengambil, diusapkan di badannya. Oleh karena itu, sekali sekali lah jangan maksudnya jangan melarang anak-anak kalau ketika mandi sekali-sekali ya. Tapi sekali-sekali. Karena apa? Karena itu yang dikatakan barokah oleh Allah Subhanahu Fa'anzalna minas sama'i ma'an mubah mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang barokah. Barokah. Ya, dan juga ketika hujan termasuk minal adab jangan kita mengikuti dengan mata kita petir atau kilat ya. Ketika ada kilat jangan kita melihat dengan mata kita. Ini termasuk adab kita pinjamkan mata atau kita menoleh ke arah yang lain. Kadang-kadang orang penasaran, mana? Itu tidak ada. Dan juga membaca doa ketika melihat kilat termasuk doanya apa? Subhanaman yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Subhanaman yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Maha suci zat Allah Subhanahu wa taala yang memperlihatkan memperlihatkan petir. Khaufan wa toma'an. Dan kita takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah subhanahu. Takut sekaligus mengharap. Ya, oleh karena itu ketika kita mendengar petir, kita harus hadirkan dalam hati kita ketakutan kepada Allah. Petir yang begitu dahsyat ya. Kena orang berapa kali di televisi sudah akhir-akhir ini berita di televisi yang kena petir. Bukan hanya gosong, orang yang temannya pun tidak kenal lagi. Jadi siapa ini tidak kenal lagi? Kena petir. Ada yang dalam satu waktu lima orang kena petir. Bahkan juga ada yang e, pemain bola dalam keadaan main bola kena petir. Jadi kita e, katakan kalau ini petir aja di dunia, bagaimana petir nanti di akhirat? Bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Jadi kalau ini yang di dunia aja sudah menyebabkan orang seperti itu gosong sudah tidak dikenal lagi. Hancur, gosong dan tidak, dikenali lagi. Apalagi di neraka Allah Subhanahu wa taala ah, kita hadirkan ya Allah takut dari azab Allah. yang khaufan wa tama'an tadi itu. Subhana man yurikumul barakah khaufan wa tama'an. Dan juga kita baca ketika mendengar suara petir, subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhana maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana man yusabbihu ra'du bihamdi. Yang petir itu membaca tasbih kepada Allah. Wal malaikatu juga malaikat membaca tasbih. Min khifati karena takut kepada Allah subhanahu. Subhana man yurikumul barqa khawfan wa tama'an. Kita baca ketika melihat. Subhana man yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Kita baca ketika mendeng mendengar suaranya. Kita baca doa hujan tadi. Dan kalau hujan ternyata berlebihan atau membuat kita eh, apa ya kebanjiran, suatu yang tidak enak lah, tidak kita harapkan, baca doa seperti yang dibaca oleh Rasul. Allahumma hawalaina wala alaina. Doa Rasul sallallahu ketika seorang Arabi meminta kepada Rasul sallallahu doa ya Allah, ya Rasulullah, kampung kami sudah lama tidak hujan-hujan kekeringan. Tolong doa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Di hari Jumat ketika Rasul di atas mimbar. Langsung Rasul mengangkat, mengangkat tangannya. Dan ketika itu dia pulang dari Madinah, kampungnya langsung hujan. Minggu yang selanjutnya, Jumat yang selanjutnya datang lagi. Ya Rasulullah hujannya sampai sekarang tidak berhenti-berhenti. Banjir semuanya. Langsung Rasulullah mengatakan, Allahumma hawalaina wala alai jadi Allahumma hawalaina wala Alena Ya Allah jadikan hujan ini di sekitar kami bukan madarat kepada kami. Baca doa seperti itu. Ya, tapi jangan dicela. Ya, tidak boleh mencel mencela. La tasubbud dahar fa inna dahar Allah. Jangan kamu mencela dahar. Ya, artinya alam semesta ini. Terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi tsunami, terjadi petir. Jangan kamu mencela. Kamu mencela berarti mencela siapa? Kamu mencela berarti mencela Allah. Ya, apapun. gempa ini ah, lagi, lagi, gempa lagi. Nah, bikin hawas. Gempa. Berarti kamu ber ngomong kepada siapa itu? Ya, Rasul mengatakan janganlah tasubud dahar, jangan kamu mencela alam. Fa inna dahar huwallah. Fa inna Allah huwa dahar. Karena Allah sesungguhnya huwa dahar. Artinya apa? Huwa ini Allah, ad-dahar ini khaliqud dahar. Allah yang menciptakan alam tersebut. Kamu mencela alam berarti kamu mencipta penciptanya. Jangan seperti yang mereka orang kafir mengatakan wa ma illat dahar. Yang menghancurkan kami, yang membinasan kami, yang membuat kami mati itu sudah berjalan dengan sendirinya alam semesta ini. Seorang hidup, seorang mati itu dengan sendirinya. Jadi orang mati, orang dapat musibah, orang jatuh, orang dengan sendirinya berjalan alam semesta ini yang mengatur, bukan diatur oleh Allah. Itu mereka orang kafir. Oleh karena itu setelah kita hujan, kita mengatakan setelah selesai hujan, Alhamdulillah, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah hujan, birahmati dengan rahmatnya. Wa fadlihi dan keutamaan. Utamanya. E, tadi apa? Nah, berkaitan dengan itu. Wa amara. Hmm. Sudah kelewatan banyak ya. Sudah. الله أعلم يا ربنا تركنا بأننا شرفنا وأننا